Bagaimana dengan solat yang kadang-kadang dua bulan tidak haid? Ya? Bagaimana solatnya wanita yang kadang-kadang dua bulan tidak haid? Tidak masalah, ya? karena tidak ada uh, ukuran tertentu berapa lama minimal haidnya seorang wanita dan berapa lama maksimalnya. Ya, seperti kata Alimah Musyawakani rahimahullah ta'ala, di dalam Ad-Durarul Bahiyah dalam matanya la hadda li aqallihi wala li aktsarihi wa kadzalika tuhur. Kata beliau rahimahullah tidak ada batas minimal ya haidnya seorang wanita dan tidak pula ada batas maksimalnya. Ya, tergantung perbedaan antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Iya. Bisa dua bulan, bisa tiga bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Taib. Ini mungkin saja terjadi, meskipun jarang, ya, meskipun jarang, karena tidak ada dalam syariat ini pembatasan. Ya. Dalam syariat, demikian pula dalam kenyataan kehidupan wanita sehari-hari tidak ada pembatasan. Ya, terkadang ada yang dua hari, tiga hari, ada yang sepekan, dan ini pada umumnya sepekan. Ya. Tapi hakikatnya tidak ada batasan tertentu, sedikit maupun banyaknya. Demikian pula sucinya. Ya berapa lama dia suci sebulan dua bulan itu tidak ada eh, batas minimal dan batas maksimalnya jadi selama dia suci selama dia tidak melihat darah haid keluar dari kemaluannya wajib baginya untuk melakukan sholat baik